Maka langkah besarnya karunia Allah yang telah Allah berikan kepada kita saat ini. Menghadap kepada Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj menghadap langsung kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Semua kita tahu rahasia yang dikandung di dalam sholat, pahala apa yang Allah akan berikan kepada orang yang sholatnya diterima, tentu kita akan sangat-sangat bergembira, sangat-sangat senang dengan sholat itu melebihi kalau kita dikasih gunung-gunung emas. Kemudian malaikat Allah Ta'ala Allah Taala telah tolong <clears throat> kepada kita semua sehingga kita duduk sama-sama semata-mata hanya karena Allah. Wajibat mahabbati lil mutahabbina billah Kata Nabi Allah berfirman, pasti aku Allah Subhanahu wa taala pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Pasti Allah akan mencintai orang yang berkumpul duduk karena Allah. Pasti Allah akan mencintai orang yang saling berziarah saling kunjung mengunjungi karena Allah. Pasti Allah akan mencintai orang yang saling bantu membantu karena Allah. Semoga termasuk kita semua. Saling mencintai karena Allah. Berkumpul duduk karena Allah. Berziarah satu sama lain karena Allah. Bantu membantu satu sama lain karena Allah. Ini satu hal yang mahal yang akan mendatangkan kecintaan Allah. Orang duduk karena sama-sama petani banyak, sama-sama pedagang karena urusan-urusan dunia, urusan ini, urusan itu, itu semua adalah kecil teman-teman. Tetapi kalau orang duduk semata-mata karena Allah, semata-mata mencari ridho Allah, inilah yang mahal. Di padang mahsyar kelak akan disiapkan mimbar-mimbar dari nur. Di situ ada manusia-manusia istimewa didudukkan di tempat itu. Siapakah mereka? Al-mutahabina fillah. Orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Di bawah aras di mana semua tempat panas kecuali di bawah aras. Ada orang-orang yang beristirahat di situ nanti pada hari kiamat. Siapakah mereka? orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Semoga termasuk kita semua rekan. Hadirin mulaikan Allah Subhanahu taala. Ini masih dalam suasana hari raya. Hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu maksudnya adalah syukuran kita menampakkan syukur kita kehadirat Allah karena kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna a'tayna kal kautsar. Hai Muhammad, firman Allah ini. Aku telah memberi engkau perkara yang sangat banyak. Kausar itu dari kata-kata kafir. Ini kalau di dalam bahasa Arab, kausar dengan mengikuti wazan faal maknanya perkara yang sangat-sangat-sangat banyak. Hai Muhammad, aku telah memberi engkau perkara yang sangat banyak karunia yang sangat banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhan engkau. Wanhar, sembelihlah korban. Jadi sholat Idul Adha dan penyembelihan kurban ini maksudnya adalah syukuran karena baginda Nabi alaihi salatu wasallam telah dikasih karunia oleh Allah yang begitu sangat sangat sangat banyak. Dan karunia yang Allah berikan kepada baginda Nabi itu karena baginda Nabi itu adalah Nabi kita, pimpinan kita, kita umatnya mendapatkan bagiannya yang sempurna. Baginda Nabi dikasih karunia derajat yang tertinggi di antara seluruh para nabi, para rasul. Di antara orang di antara manusia ini yang paling mulia adalah para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul yang paling mulia ada lima. Ulul azmi minar rusul yaitu Nabiullah Nuh alaihi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Allah Sayyidul Anbiya baginda Muhammad alaihissalam. Dan di antara lima rasul ini yang paling mulia adalah Sayyidul Anbiya, pimpinan dari seluruh nabi, pimpinan dari seluruh rasul, pimpinan dari seluruh makhluk yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Allah SWT berikan karunia yang begitu besar kepada baginda Nabi. Macam-macam karunia. Al-Imam al mengarang kitab namanya Dalailun Nubuah. Di situ keistimewaan-keistimewaan baginda Nabi ada sepuluh jilid mulai kan kalau kita baca mungkin setahun belum selesai nah. dan itu sebagian saja karunia-karunia yang diberikan oleh Allah pada baginda Nabi baginda Nabi Nabi yang diistimewakan beliau punya derajat yang tertinggi dan umatnya dijadikan oleh Allah umat yang paling banyak akan masuk surga. Dua pertiga tiga ahli surga adalah dari umat yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Masya Allah. Semoga termasuk kita semua. Namun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia banyak sekali. Umat-umat yang dulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, itu begitu nabinya wafat terus merosot, merosot, merosot, merosot, akhirnya sesat bareng-bareng. Total sesat bareng total. Tapi Allah jamin umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW tidak akan bareng-bareng sesat tidak ada yang sesat tapi tidak akan semua umatnya Nabi Musa nah, sesat bareng sampai ke tingkatan kitabnya yaitu Taurat dirubah-rubah isinya itu sama sekali bukan ajaran Nabi Musa lagi lebih pantas dikatakan cerita wayang daripada kitab suci Taurat itu. Hmm. Om kitab Taurat itu ceritanya lucu-lucu gimana kan? Masa Gusti Allah gelut karo Nabi Ibrahim. Ya. Iki kok rumasan iki kaya calon ning prangkil loro. Di hmm. kitabnya itu jadi rubah-rubah sehingga tangan-tangan kotor, tangan-tangan jahil itu telah masuk sehingga Kitab Taurat sudah tidak ada yang asli lagi. Sesat bareng-bareng itu Bani Israel. Begitu juga umatnya Nabi Isa sesat bareng-bareng. Sampai nabinya dijadikan Tuhan. Manusia diangkat jadi Tuhan. Kan yang hebat itu yang ngangkat tuh sebenarnya, bukan yang diangkat tuh. Ya manusia kok diangkat jadi Tuhan tuh yang ngangkat tuh kok iram temen nih kok. Itu malaikat hmm. Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat yang mulia Nabi aku Muhammad SAW, alaihi wasallam dijamin la tastami'u ummati ala Allah Tidak akan sesat bareng-bareng. Akan senantiasa ada satu golongan dari umat ini yang terus terang membela agama. Tidak peduli siapa saja yang menghalang-halangi. Terus bersambung-sambung sampai hari kiamat. Semoga termasuk kita dan anak cucu kita. Nabi Isa alaihissalam nah, yang telah diangkat ke langit nanti menjelang kiamat akan diturunkan lagi ke dunia untuk membasmi semua agama selain Islam. Untuk membunuh semua babi yang ada di dunia ini. Ketika Nabi Isa turun ke dunia nanti menjelang hari kiamat, maka beliau akan menemukan orang-orang yang seperti para sahabat. Layal nabdu Maryam rijalan hum khairun Nanti ibu Maryam akan berjumpa dengan orang-orang yang seperti kamu, bahkan lebih baik. Jadi umat ini tidak akan sepi daripada kebaikan-kebaikan. Akan terus ada orang-orang baik di kalangan umat ini. Akan terus ada orang-orang yang berjuang di kalangan umat ini. Siapa orangnya? Hanya Allah yang tahu. Cuman kita berharap Allah memilih kita keluarga kita, anak cucu kita, ahli kampung kita. Terus sampai kiamat. Allah Subhanahu wa taala kasih keistimewaan-keistimewaan pada umat Nabi. Pertama kali di antara keistimewaannya ini, amalannya sedikit pahalanya besar. Paling sedikit pahalanya umat ini sekali amal seperti sepuluh kali amal. Manja bil hasanati falahu ashru amthaliha. Sekali amal seperti sepuluh kali amal. Umat dulu sepuluh kali sholat, umat ini satu kali sholat. Pahalanya sama. Tapi yang mulia Nabi Agung Shallallahu Alaihi Wasallam usul Allah mazid li ummati Allah mazid li ummati Ya Allah tambahi lagi umatku Tambahi lagi umatku Akhirnya dikasih tambahan 70 kali ganda Sudah dikasih 70 kali ganda Masih doa lagi Allah mazid li ummati Allah mazid li ummati Tambahilah lagi Tambahilah lagi 700 kali ganda. Doa lagi, doa lagi. Ya Allah tambahilah umatku, tambahilah umatku. 700 ribu kali ganda. Allah Allahumma zidli umati, ya Allah tambahilah lagi umatku. Nabi itu Masya Allah kepada umatnya sayangnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar di kalangan umatmu tak kasih pahala tanpa hisab. Nah, nggak gak ada yang bisa ngitung. Guys, titik. Ini semua barokahnya kita menjadi umat yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Nah mulai kan di antara keistimewaan umat ini barokahnya keistimewaan nabinya umat ini dikasih tugas meneruskan tugasnya para nabi, para rasul bahkan menerusnya meneruskan tugasnya Sayyidul Anbiya pimpinannya para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul tugasnya usaha agama di lingkungannya masing-masing, di kaumnya masing-masing. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW tugasnya umat seluruh alam dari golongan jin dan manusia. Nah kita ini umat, kita ini bukan nabi, bukan rasul. Dikasih tugas meneruskan tugasnya seluruh para nabi yaitu usaha agama di lingkungnya masing-masing. Tempatnya masing-masing. Namanya amal makomi istilahnya orang-orang sekarang ini. Jadi kalau kita usaha agama di masjid kita, di kampung kita, harus kita tanamkan ini kerjanya seluruh nabi, seluruh rasul. Ini kerjanya Nabi Adam alaihissalam. Ini kerjanya Nabi Nuh alaihissalam. Ini kerjanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kerjanya Nabi Musa alaihissalam. Ini kerjanya Nabi Isa alaihissalam. Ini kerjanya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini bergerak ke rumah-rumah sekitar masjid kita merasa meneruskan sejak 313 rasul 124 ribu nabi nah. Insya Allah malaikat Maka tidak boleh kita mengatakan Saya di masjid saya cuma sendiri saja Loh Sendiri bagaimana? Seluruh nabi, seluruh rasul Bersama kamu Kalau kamu itu melek matanya tapi kadang kamu tidur, nah, perasaannya nggak punya teman. Nah, seluruh nabi, seluruh rasul nemani kamu, matanya merem, tidak kelihatan. Insya Allah malaikat. Loh, insya Allah masuk apa ya, karpe. Nah. Jadi semalekan, maka kita ini menghidupkan makom itu dengan semangat, senang gitu. 313 rasul bersama kita. 124 ribu nabi bersama kita. Nur mereka bersama kita. Barokah mereka bersama kita. Bismillah bergerak. Seneng gitu. Sehingga nanti itu dua jam, tiga jam, empat jam itu sudah nggak terasa, saking senengnya. Kayak saya lihat dulu, kalau silaturahim, jauhlah tiga hari lupa makan tiga hari itu lupa makan padahal rotinya sudah dibawa nggak sempat makan puter aja ketika beliau berjaulah di Mekah maka jumpa seorang wali Allah maka wali Allah tadi melihat saya lihat itu putar ke kampung-kampung ke rumah-rumah itu di Mekah maka beliau mengatakan, Syekh Ilyas, kalau kamu tahu besarnya pahala yang Allah akan berikan kepada kamu dengan kerja seperti ini, kamu akan mati seketika, tidak akan bisa hidup lagi. Saking senengnya. Akan mati seketika saking senengnya. Orang itu kalau saking senangnya itu jantungnya deg deg deg deg deg deg jebol, tidak kuat. Hmm. Seperti saya Yusuf yang ngarang itu sahabat itu waktu istimak di Pakistan bayang, semangat bayang, bayang, bayang, bayang cerita pentingnya dakwah dakwah dakwah dakwah di tengah-tengah bayang buol muntah darah diangkat eh gak usah gak usah ini jantung saya jebol tadi waktu saya bayar Allah tampakkan kepada saya pahala yang terkecil dari orang yang berjuang. Nggak kuat jajah saya saya senengnya itu sudah jebol. Nggak usah nggak usah dibawa ke rumah sakit. Jebol jebol jebol jebol. Nggak kuat. Nah. Pahala yang terkecil. Nah. kalau yang pahala yang terbesar bagaimana? Bukan hanya jantungnya yang jebol. Nah. Jadi semalaikan Allah Ta'ala. Allah. Tapi di samping itu juga kita harus memikirkan bagaimana kita ini umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW jangan memikirkan lingkungannya saja memikirkan seluruh alam ini merupakan ciri khas yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW tidak ada nabi yang diutus seluruh alam tidak ada selain baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada umat yang disuruh seluruh alam tidak ada kecuali umat baginda Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Ternyata kerja seluruh alam itu mudah. Tiap hari silaturahim dua setengah jam di sekitar masjid kita. Cerita pentingnya agama. Agama ini penting betul. Hmm. Kita ini sekarang Faham makanan penting, minuman penting, rumah penting, sawah penting, duit penting. Ya wis, sementara kena. Nah. Tetapi sungguh sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih penting, lebih hebat, lebih agama. Karena agama ini urusan kita dengan Allah. Agama ini urusan akhirat yang selama-lamanya. Terus kita bicarakan. Akhirnya dari jamaah dua setengah jam berubah jadi jamaah tiga hari. Dari dua setengah jam itu kita bentuk bagaimana bulan depan itu keluar jamaah tiga hari. Dunia penting pak, tapi akhirat lebih penting lagi. Dunia akan kita tinggalkan pak, akhirat akan datang kita bicarakan terus-menerus tiap hari. Akhirnya teman-teman kita ada kesiapan untuk keluar tiga hari bulan depan, insya Allah. Kita pikirkan hari-hari, kita doa hari-hari, ya Allah bukalah hati saya, bukalah hati umat ini, bukalah hati teman-teman saya, bukalah hati tetangga-tetangga saya, bahwa agama ini penting, usaha agama ini penting, bahwa akhirat ini penting, usaha akhirat penting. Nanti kalau sudah dibuka belah, masya Allah, usaha dunia ini ternyata usaha kecil saja sebenarnya. Usaha dunia yang tampaknya gede, usaha negara, usaha internasional, usaha apa? Eh, usaha kecil. Karena usaha dunia itu puncaknya ya hanya mau makan, minum, tidur, kencing, berak di dunia mati. cuma itu aja. Ya. Orang mengumpulkan duit yang banyak, apa maunya? Ya mau ngisi perutnya aja sebetulnya itu. Biar seneng hatinya sampai mati dan ternyata tidak pernah seneng. Nah, kamu tanya orang-orang kaya yang duitnya sudah toperan itu, ya yang nolnya 24, 25 itu kamu tanya, kamu sudah senang? <laughs> Ah, belum nanti. Masih kurang, Pak. Hmm. Saya itu pernah silaturahim sama orang di Bali sana. Wah, duitnya itu banyak. Kentalan, duitnya itu kentalan. Hmm. Nah. bisa nggak bisa dihitung, kentalan. Hmm. Baru datang, assalamualaikum, duduk sebentar, belum minum, belum apa, dia sudah ngomong Pak Kiai, orang-orang itu mengatakan saya ini orang kaya. Saya ini belum kaya Pak Kiai. Loh, itu pabrik saya sana belum jadi, rumah saya saya belum jadi, ini belum. Loh, saya ini nggak mau minta duit sama kamu kok kamu cerita gitu untuk apa? Ya. Perasaannya itu masih melarat aja sama mereka. Hmm. Sampai dia ini kurus, bajunya banyak, dia cuma pakai sarung tok sama kaos. Hmm. Ya. Kira-kira bajunya banyak orang kaya. Itu di Temboro orang begitu juga banyak. Ya. Pakai sarung, pakai kaos gitu banyak. Ya. Itu dia juga begitu juga. Ya. Masya Allah Jadi orang dunia itu inginnya itu dapat dunia bisa bahagia, ternyata tidak bisa bahagia juga. Ternyata tidak bisa tenang juga. Orang miskin sibuk mencari uang, kalau orang kaya sibuk ngatur uang. Tapi sibuknya. Yang miskin mumet karena mencari uang, yang kaya mumet karena ngatur uang ingin tambah lagi. Hmm. Nah mulaikan Allah Subhanahu taala maka kita doa kepada Allah, ya Allah bukalah ya hati saya ini ya Allah. Hati saya ini telah gelap ya Allah. Nah, gelap, hati gelap itu bagaimana? Pikirannya dunia jadi gelap. Nah, kalau orang itu mikir dunia gelap, hatinya gelap, sumpah. Nah, ya Allah bukalah hati saya, bukalah hati keluarga saya, bukalah hati umat ini ya Allah. Sehingga mereka yakin kepada engkau. Tahu kehebatan engkau, keagungan engkau. Paham bahwa mereka dijadikan untuk negeri akhirat yang selama-lamanya. Bukan untuk dunia ini. Sehingga bulan depan bisa keluar tiga hari penuh. Dengan kesungguhan. Insya Allah mereka. Kemudian jamaah tiga hari itu sebelum pulang. Sudah dikasih mudakaroh. Ngomong-ngomong kapan kita mau keluar 40 hari. Kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Punya tugas untuk memikirkan umat seluruh alam. Tiga hari belum cukup. Kita perlu meningkatkan usaha 40 hari. Bulan apa kamu 40 hari? Ayo, bareng-bareng aja. Nah, akhirnya siap 40 hari. Sebelum pulang 40 hari, janjian kapan 4 bulan. Setelah 4 bulan sudah janjian kapan IPB Kapan negeri jauh dari jamaah dua setengah jam memikirkan seluruh alam. Insya Allah boleh kan? Mudah apa sulit? Mudah, tidak sulit. Tapi syaratnya supaya usaha agama itu mudah itu syaratnya bagaimana? Syaratnya pertama kali yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa berbuat apa saja. Kalau sudah yakin terus doa. Allah berkuasa berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Ada nabi-nabi yang kaya, ada nabi-nabi yang miskin, tapi mereka bisa berjalan terus dalam perjuangan sampai akhir hayat mereka dan sukses. Ada nabi yang kaya raya kayak Nabi Sulaiman, ada nabi yang tidak punya apa-apa kayak Nabi Isa, kedua-duanya terus berjalan. Ya. kalau saya jadi orang kaya kayak Nabi Sulaiman akan terus. Kalau saya jadi orang nggak punya apa-apa kayak Nabi Isa juga terus jalan. Allah berkuasa. Hmm. Wali Songo dulu tidak punya mobil, tidak punya sepeda motor, hmm. tidak punya HP, tidak punya internet. Hmm. Tidak punya radio, tidak punya FM, tidak punya televisi bisa menyebarkan agama seluruh Nusantara dalam waktu cuma 40 tahun saja. Kok bisa begitu? Allah telah tolong mereka. Titik. Nah. Syekh Muhainuddin Al-Justi. Ini bukan sahabat, bukan apa. Orang sebelum Wali Songo. Dia telah mengislamkan orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh dalam waktu yang sangat singkat. Kalau Allah menolong seseorang, nggak ada perkara yang sulit. Tapi kalau Allah tidak menolong, tidak ada perkara yang mudah. Bismillah, ya Allah tolonglah kami bergerak. Jadi supaya mudah itu pertama kali yakin, bukan supaya mudah itu kita harus punya sepeda motor biar dakwah itu mudah. Supaya mudah dakwah ini ya kita harus punya mobil. Supaya dakwah ini mudah saya harus jadi bupati dulu. Kalau jadi bupati, nanti seluruh kabupaten nah, dakwah semua, bukan seluruh kabupaten pajak semua, bukan dakwah semua. Hmm. Dakwah itu kaitannya dengan hidayah Allah, tidak ada kaitan dengan tetek bunga yang ada di dunia ini. Maka semua Allah Subhanahu wa terus berjalan dengan yakin, dengan doa, dengan akhlak yang baik. Nah. karena apa? Orang yang akhlaknya tidak baik, doa-doanya nggak makbul. Nah. maka harus akhlak yang baik. Jangan suka menggunjing orang. Nah, lemah lembut fabima rahmatin minallahi lintalahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ini arahan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya di dalam mengerjakan dakwah. Apa itu? Fabima rahmatin minallahi linta lahum lembut. Dakwah itu harus lembut. Tidak ada kekasaran dalam dakwah. Lembut, kelembutan. Dengan rahmat Allah, hai Muhammad, kamu bisa lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik kalau kamu keras hatinya, kasar ngomongnya, orang-orang akan lari dari kamu. Bagi Nabi ini orang yang paling istimewa seluruh alam. Wajahnya yang paling ganteng seluruh dunia. Keringatnya wangi melebihi kasuri. Bagi Nabi itu. Sehingga kalau Nabi itu tidur banyak keringat, maka istrinya itu keringatnya itu diambil untuk minyak wangi. Nah. Rasulullah itu keringatnya wangi nggak kayak keringatnya kamu. Oh, masya Allah. Keringatnya wangi, wajahnya ganteng, suaranya enak, ilmunya tertinggi, pengalamannya bumi langit. Nah. Tapi Allah berfirman, kalau kamu kasar, orang-orang lari. Maka dakwah ini tidak ada kekasaran. Nah lembut. Nah. Terus fa'fu anhum memaafkan. Nah. Kalau ada orang menyakitkan hati kita, kita maafkan. Fa'fu anhum. Ini penting memaafkan ini mereka. Bukan hanya supaya dakwah ini jalan, tetapi orang yang senantiasa memaafkan akan masuk surga tanpa hisab. Nah, di padang masyar ada pengumuman. Sebelum ada hisab, sebelum orang ditanya amal-amalnya ada pengumuman khusus. Hendaklah berdiri orang-orang yang dapat hadiah istimewa dari Allah yaitu orang-orang yang senantiasa memaafkan manusia. Silahkan berdiri masuk ke surga tanpa hisap. Grutu. ternyata tidak banyak orangnya. Seperti nanti kalau ditasil ya paling sedikit ya, gitu. Nah. Di masa itu begitu. Ketika ada iklan yang biasa memaafkan manusia silakan berdiri masuk surga tanpa hisap Ternyata tidak banyak. Es eh, masuk suasana. Nah. Ada pengumuman lagi. Silakan berdiri ke surga orang-orang yang dapat hadiah istimewa dari Allah. Yaitu orang-orang yang senantiasa bangun tahajud ketika orang-orang pada tidur. Silakan berdiri telinga lingo aku cemburu terus ya allah <laughs> allah wala quwata Ternyata ini ahli tajud itu juga tidak tidak banyak. Eh, sudah sudah, silakan silakan ke surga. Ini orang-orang ini aja yang dihisap ini, orang-orang ngantuan yang dihisap. Nah, masya Allah mereka. Waktu itulah kita ini akan menggigit jari kita. Ngerti itu saya akan memaafkan orang terus. Ngerti itu saya akan tahajud terus. Wah, wis lewat ini gimana ini? Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala. Supaya dakwah ini mudah, bagaimana caranya? Pertama yakin, ini bekal dakwah pertama, yakin kepada Allah yang berkuasa di dunia ini Allah yang memegang hati ayah kita, ibu kita, tetangga kita, Pak Lurah, Pak Damat, Pak Bupati, Presiden, Jin, Jenderal Menuso, semua yang memegang hatinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah buka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Allah tutup, tidak ada yang bisa membuka. Yakin kepada Allah. Kemudian yang kedua, sayang kepada umat. ar yarhamuhumur rahman. Orang yang sayang kepada umat disayangi oleh Allah. Kalau disayangi oleh Allah, dakwah kita jadi mudah. Lembut dan kasih sayang, memaafkan. Bukan hanya memaafkan, wastaghfir lahum kita doa kepada Allah Ya Allah maafkanlah umat ini Ampunilah umat ini Ampunilah umat ini Barang siapa yang berdoa kepada Allah Ya Allah ampunilah umat Islam Ampunilah umat Islam sehari semalam 25 kali Maka doa-doanya akan makbul Dan supaya dakwah ini mudah semulai kan Kalau senantiasa kita memandang akhirat Pandang akhirat. Kalau kita mandang dunia ini, he, mau keluar jauh lah, nggak ada temen pak, nah, lemah, jadi nggak kuat. Mau taklim nggak ada temennya, nah, lemah. Tapi kalau kita mandang akhirat, taklim Barang siapa dalam satu hadis, barang siapa pergi ke masjid untuk menghidupkan taklim, maka pahalanya seperti haji dan umroh yang sempurna. Dan haji yang umroh yang sempurna tidak ada pahala bagi dia kecuali surga. Maka walaupun nggak ada orang, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Pandang negeri akhirat. Orang yang datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, maka setiap langkahnya dihitung seperti ibadah satu tahun. Maka walaupun jauh mesinnya kita berjalan. Dan dakwah ini bukan untuk pergi Jumatan saja. Tapi dakwah ini adalah untuk mengajak seluruh umat Islam untuk Jumatan semuanya. Hanya pergi ke masjid untuk Jumatan, pahalanya satu langkah seperti ibadah satu tahun. Lah kalau usaha mengajak seluruh umat Jumatan semua, pahalanya sudah nggak bisa dihitung. Hmm. Maka kita sungguh-sungguh di dalam membuat jaulah, membuat khususi silaturahim. Kemudian semulaikan supaya dakwah itu jadi mudah, pandang kehidupan orang-orang mulia, kehidupan para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah dulu. Yang kita pandang jangan orang-orang sekarang ini, yang kita pandang para nabi dulu. Bagaimana para nabi dulu siang malam telah berjuang untuk agama. Akhirnya mereka dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, disakseskan oleh Allah. Begitu juga para sahabat, begitu juga para wali-wali Allah. Di mana-mana tempat, di seluruh dunia, ketika mereka bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan agama, memperjuangkan agama, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang mulia di dunia ini sebelum akhirat. Maka dengan memandang kehidupan orang-orang yang mulia itu, kita ini jadi mudah. Tapi kalau pikir kita ini, ini takaza markas, ini belum selesai sudah ada takaza halako, takaza Apalagi sumpah dengan tagaza-tagaza. Ya. itu tugas lagi? Tagaza itu tugas maksudnya. Ya. bahasanya orang India ya Tagaza, tugas wata dari markas. Ini bukan tugas dari Rasulullah SAW. Tugas dari Allah, mikirkan agama. Nah. Kamu ini hamba Allah. Bukan hamba markas, bukan hamba manusia, hamba Allah. Itu tugas dari Allah. Ngamalkan agama, mikirkan agama. Siap. Bismillah. Nah, siap. Tapi kalau yang kita pikirkan itu orang-orang, aku gak siap, aku gak siap, aku gak siap, bola ini gak siap, apa Mergo romangsane sing ngongkon ki wong kuwi lho marai. Ya agama ini sing ngongkon dudu wong iki. Sing gawe wong. Insya Allah boleh kan? Ini agama ini urusan saya sendiri. Ya. Kalau kita mengeluarkan uang 50 ribu sodako sama tetangga-tetangga mungkin mau. Kalau 50 juta sodako mau nggak kira-kira? Kelihatannya jarang yang mau. Ada juga yang mau ada, nah, tapi sedikit. Nah. Kalau 100 juta nggak mau. Hmm. Satu miliar sodako, ada juga yang mau dikit. Biasanya ya 100 rupiah. Nah, letek gitu kalau sodako. Tapi kalau untuk keperluan sendiri, nah, bikin rumah sendiri 100 juta masih kurang nih. Nah, 200 juta masih kurang kalau untuk bikin rumah sendiri. Agama ini untuk kepentingan kamu sendiri, untuk bikin rumah sendiri di surga Allah swt. Maka berapa saja. Siap, jawab kan Kalau kita ini disuruh kerja bakti di rumahnya orang atau di kampung ya kita ini berat. Tapi kalau kita ini mencangkul di, di, di sawahnya sendiri, walaupun bertahun-tahun ya siap saja sawahnya sendiri. Lah agama ini sawah kamu sendiri untuk akhirat kamu sendiri. Maka walaupun macul berbulan-bulan bertahun-tahun untuk agama juga nggak apa-apa. Insya Allah kan. Jadi eh, jangan ada pikiran agama ini kepentingannya orang, agama ini kepentingan saya. Yang butuh akhirat itu bukan hanya para nabi, para rasul, saya pun akan ke akhirat juga. Yang perlu akhirat itu bukan para wali-wali saja, saya juga akan ke akhirat juga. Saya ingin surga juga. Saya ingin mati juga. Sebentar lagi saya akan mati. Kenapa saya tidak Habis-habisan untuk membangun akhirat saya sendiri? Nah. kamu kepentinganku aku dewi kok itu. Masya nah. Allah mereka kan? Nah, jelas tadi ya. Kalau yakin itu mantap. Nah mikir akhirat, sayang sama umat, nanti maafkan, doa terusan, insya Allah dakwah itu mudah. Kayak ini mengeluh itu nggak ada. Oh dakwah itu susah. Oh mudah dakwah itu bukan sulit. Tapi harus pakai syarat. Yakinnya benar, mikir akhirat, sayang pada umat, lihat kehidupan para nabi. Nah, ternyata dakwah itu mudah. Insya Allah, Marian. Mari kita coba sekarang. Teori ini benar atau tidak. Nah, maka yang niat 4 bulan, 40 hari silahkan berdiri. kalau belum mudah berarti belum ada tadi itu. Hmm. Kalau sudah ada mudah. Oh ini sudah ada ini. Eh, Masya Allah. Silahkan berdiri ke belakang. Eh. Yang mau 4 bulan, mau 40 hari. hmm. Tambah masa, sisa masa. Eh, terus ke sana, ke timur. Ya qabilallah, jazakumullah. Masya Allah, takabalallah. Ini rupanya sudah yakin semua ini. Yakinnya sudah sudah lurus ini. Yang belum kuat berdiri ini, bagaimana ini? Kita doa kepada Allah supaya Allah kuatkan kita. Insya Allah mereka. Yang empat bulan, empat bulan hari, tambah masa, sisa masa, silakan berdiri ke belakang. Masya Allah, Allah. Insyaallah sedaya to ya, Nah eh. niki jane caranya ngeten. Ini jane enten coro sing luwih canggih malih ini. Ini mantun musyawarah teng Nidumuddin saiki carane ya, eh. Iki beda carane kali sebiyen nih, Ben masjid kumpul dhewe-dhewe terus nggak jamaah brul sak masjid. Nah, buatan gabung-gabung. Telung dino sak masjid, patang puluh dino sak masjid, musyawarah kapan mangkate, Persiapannya piye, eh. Dungo nih pangeran. nih niku mung dadi Insya Allah Bang eh jadi sah mangke nek berangkat teng Tangkil niku sak masjid bareng-bareng. Syafiyah, eh. Wong sekat bareng-bareng mangkat. Terus mungkin teng mriki khidmat bareng-bareng, tahajud bareng-bareng, dungo bareng-bareng, terus ngomong-ngomong jaduman kapan to arek negeri jauh nggih syafinya nggih aluta yang ngoten masjid-masjid yang ngoten lah kula direnten kancane yo ya. Si sitok loro apa-apa pokoknya si penting enten niate makanya sampean jing malam semah nek meriki, kudu gowo kanca yang masjide bener yang kancane Kanjeng Nabi nuh asale ngibet tentang kancane. Bergerak ndonga yang Allah agar diparingi kanca. Insyaallah Bang eh Ojo mangkat teng malam istimak dewean bareng-bareng ngerusak masjid gitu. Tahajud bareng-bareng gowo khidmat dewe-dewe. Iktikaf nangis nang Gusti Allah, ya Allah kula niku urip pisan niki ya Allah. Jenengan gunakne kangge agami panjenengan, ampun antos kula namun namung nggih macul mawon. Nah. Insyaallah mangke. Nggih. Bon, niki tiga-tiga sekawan kawan nopo sing dipun aturaken kala wau sopi jenengan pikiraken monggo tiga-tiga sekawan-sekawan monggo Tiga tiga empat empat, tiga tiga empat empat. Nah, apa yang dikal didengar tadi, coba dipikirkan. Terus kapan kita ini mau empat bulan empat hari? Monggo, Allah Allah.